Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Penampakan di Alun-Alun Bojonegoro. Gue janji. Hah? dikirimkan oleh Iqbal Rais dari Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Selamat malam pendengar acara Jimat Radio Istana FM Bojonegoro. Namaku Iqbal. Aku akan menceritakan pengalaman misteri yang kualami saat berkunjung ke kota Bojonegoro. kejadian ini kualami tahun 2016 silam. Saat itu ketika liburan sekolah, aku memutuskan untuk mengunjungi sepupuku, Doni, yang tinggal di daerah Kauman Bojonegoro. Seperti anak muda pada umumnya, selepas malam aku dan Doni berencana menghabiskan malam sambil ngopi di seputaran alun-alun Bojonegoro. Tepat pukul sembilan malam, aku dan Doni berboncengan menuju alun-alun Bojonegoro. Suasana malam itu masih cukup ramai. Tampak orang-orang berjualan aneka macam kuliner dan warung kopi. Lumayan ramai juga ya di sini, Don. Iya, Bal. Di sini biasanya anak-anak muda Junegoro pada nongkrong. Doni memarkir motornya di Jalan Kia Jiasim Asari, sebelah barat alun-alun Bojonegoro. Kemudian kami menuju sebuah angkringan dan berbincang-bincang di sana. Kami begitu asik menikmati perbincangan sambil menikmati kopi dan gorengan hingga tak terasa waktu sudah mulai memasuki larut malam. Saat itu, alun-alun Bojonegoro mulai sepi dan lengang. Para pedagang mulai berkemas pulang. Hanya satu dua pedagang yang masih bertahan di beberapa sisi alun-alun. Sudah jam setengah dua belas, Bal. kita pulang sekarang yuk. Aku mengangguk dan kami segera membayar kepada pemilik angkringan. Kami berjalan menuju parkiran motor. Saat melintasi sisi utara alun-alun, pandanganku tertuju pada ayunan yang berada di tengah taman. Dengan sadar aku melihat ayunan itu mulai bergerak-gerak sendiri. Padahal tidak ada seorang pun yang menaiki ayunan itu. Aku segera menepuk bahu Doni. Eh, Don, Don, lihat, lihat tuh, lihat tuh. Tunjukku ke arah ayunan. Ada apa, Bal? Doni tampak heran. Ayunan di sana kok kelihatan gerak-gerak sendiri ya. Doni ikut memandang dengan serius. Ah, mungkin kena angin, Bal. Kalau angin gak begitu kencang, kok bisa ayunan itu bergerak seperti ada yang menaiki? Pandangan kami terpaku ke arah ayunan. Dan benar saja, semakin lama ayunan itu bergerak semakin kencang. Bulu kudukku terasa merinding. Namun kaki ini terasa sulit digerakkan. Samar muncul sosok bayangan di ayunan itu yang semakin lama terlihat jelas. <laughs> Masya, Masya Allah. Sosok wanita berambut panjang bergaun putih lusuh tampak menaiki ayunan itu. Celaka, wanita itu menatap ke arah kami dengan wajah pucat. Matanya tampak putih dan tidak memiliki bola mata. Kemudian wanita itu tertawa terkekeh dengan suara menyeramkan. Kun, kun, kun, kun, kun, kun, ayo, ayo lari bal. Seketika Doni berteriak kencang dan mengajakku berlari. Kami berdua sangat ketakutan. Jantungku berdebar kencang. Akhirnya kami sampai di parkiran motor dan bertemu dengan juru parkir yang akrab disapa Mbah Min. Piye lah? Awakmu kok padha mlayu kaya ngono? Iya, Lek. Aku karo dulurku mari digudak wedenan ning kono. Jawab Doni sambil menunjuk arah ayunan. Mendengar penjelasan Doni juru parkir tersebut tertawa terbahak-bahak. Hawa amroh wujudan ngono wis keplayu. <laughs> Aku semakin bingung melihat tingkah juru parkir itu. Hmm, memangnya Bapak sering melihat penampakan di sini ya? Mbah Min menghentikan tawanya dan menatapku. Kalau penampakan ya sudah sering, Mas. Wujudnya seperti apa, Mbah? Ya banyak, Mas. Mulai sosok perempuan, anak kecil, sampai laki-laki tinggi besar. Memangnya sampai habis dilihatin apa? Tadi kami melihat sosok perempuan bergaun putih lusuh yang sedang naik ayunan, Pak. Kayak kuntilanak gitu. Bahmin mulai menuturkan bahwa beliau seringkali melihat kegaiban di alun-alun itu. Tidak hanya di ayunan, Mas. Terkadang ada sosok wanita yang sering berjalan-jalan mengitari taman di alun-alun ini. Terkadang wanita itu juga membeli dagangan para pedagang yang berjalan hingga larut malam. Penjelasan Bahmin ini diperkuat oleh pengakuan dari Rokib si penjual pentol cilok yang kebetulan lewat. Dulu saya pernah didatangi sosok wanita cantik yang membeli pentol pas tengah malam, Mas. Dan setelah itu dagangan saya ludes terjual, Mas. Konon oh, sosok hantu wanita itu berasal dari perempuan yang mati bunuh diri di tengah alun-alun sekitar tahun 90-an. Apa alasan wanita itu bunuh diri masih misterius hingga saat ini? Walaupun demikian penampakannya terkadang membawa berkah bagi sebagian orang. Mendengar penjelasan itu aku akhirnya paham. Kami sadar bahwa kami telah asik dengan obrolan hingga tengah malam, sehingga sosok itu seperti mengingatkan agar kami segera pulang ke rumah. Itulah cerita singkat saya saat liburan ke Bojonegoro bersama tim Cimat. Salam misteri, salam Cimatres. Au!